muslimat para pendengar radio muslim dan juga para pendengar radio Majas FM dimanapun Anda berada. Demikian juga saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang berada di nun jauh di timur sana di kota Madiun yaitu para pendengar radio kita Madiun rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua dan juga para pendengar semuanya, para hadirin semuanya senantiasa memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya sehingga kita bisa mengetahui perkara-perkara yang asalnya tidak kita ketahui yaitu berupa al-haq, kebenaran kemudian mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah di dalam memeluk kebenaran tersebut. Allahumma amin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab ke-35 dari kitab Riyadus Salihin, yaitu bab haqqiz zauji 'alal mar'ah. Bab tentang hak seorang suami dari istrinya atau kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Hak seorang suami terhadap istrinya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima ini ayat menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ya, laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum wanita dan menunjukkan ini adalah atau ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki memiliki keutamaan di atas kaum wanita. Sehingga oleh uh, Syekh Salim bin Id Al-Hilali beliau menegaskan tentang bagaimana pentingnya kedudukan laki-laki sampai eh, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tampuk kepemimpinan itu harus dipegang oleh laki-laki dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan tidak akan bahagia tidak akan pernah menang satu kaum apabila kepemimpinan mereka dipegang oleh seorang wanita jadi kepemimpinan itu adalah di tangan di tangan kaum pria itu diantara atau satu ayat yang menegaskan bahwasanya eh, ayat An-Nisa ayat 34 menegaskan bahwasanya kepemimpinan dan keutamaan itu adalah dimiliki kaum pria. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hadis tentang hak kaum pria yaitu hak suami dari seorang wanita. Di antaranya adalah hadis ke-281 di mana Al Imam An-Nawawi mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبحا Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ida' da'ar rajulu imra'atahu ila fira, ila firashihi apabila seorang suami memanggil istrinya mengajak istrinya untuk menuju ranjangnya yaitu mengajak untuk berhubungan ya berhubungan badan Falam taktihi tapi ternyata sang istri tidak mau mendatanginya, yakni sang istri enggan. Apabila sang suami mengajak istri untuk berhubungan badan tapi sang istri ternyata enggan. Fabatat ghadban atau fabata ghadbana 'alaiha yang akhirnya hal itu menyebabkan sang suami bermalam menghabiskan malam harinya dalam keadaan marah kepada istrinya, mangkel, bededek, ya, mangkel, mangkel itu apa? E, marah, ya, marah, cengkel, ya. Jadi sang suami kesal, malam itu melewatkan malamnya, saat itu melewatkan malamnya dengan penuh kekesalan ya, kemarahan, kejengkelan kepada siapa? Kepada istrinya. Ya, saya ulangi apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan tapi kemudian sang istri menolak, enggan, maka sang suami atau maka menyebabkan sang suami kemudian bermalam dengan penuh kemarahan kepada sang istri apa akibatnya la'anat hal malaikatu hatta tusbihah maka para malaikat akan melaknat istri tersebut, wanita tersebut sampai pagi hari. Subhanallah. Ya. Ini hukuman bagi seorang wanita yang menolak ajakan suami. Dari hadis ini jelas menunjukkan tentang keutamaan atau besarnya hak suami ya sampai apabila permintaan suami tidak dituruti terutama dalam permintaan yang satu ini ya tanpa alasan yang jelas tidak ada udur syar'i maka wanita tersebut akan dilaknat oleh malaikat karena membuat marah suami tadi akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari subhanallah kalau dilaknat manusia biasa itu masih ringan. Tapi kalau sudah sampai dilaknat oleh malaikat, maka ini adalah sesuatu yang sangat berat. Karena malaikat itu doa baiknya dan doa buruknya dikabulkan oleh Allah. Mustajab. Doa malaikat itu mustajab, baik doa yang baik ataupun doa yang buruk. Nah, dan ini adalah doa yang buruk karena laknat itu artinya adalah at wal ibad an rahmatillah. Ya, menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah. Jadi selama semalam suntuk sang malaikat akan mengatakan kepada wanita tadi ya Allahu yal'anuk Allahu yal'anuki atau laknatullahi alaiki laknatullahi alaiki terus begitu Mudah-mudahan laknat Allah menimpamu. Mudah-mudahan laknat Allah menimpamu. Terus begitu. Ya, dilaknat oleh malaikat. Sampai pagi. Ya tidak terasa mungkin. Bisa saja tidur angler. Angler itu apa? Nyenyak. Ya. Malah mungkin terkadang merasa puas dalam hati istrinya. Karena bisa apa? sebagian istri itu bisa nolak permintaan suami nek boso jowo nek kawus gitu no ya gitu ya rasakan malah terkadang sambil memaki suaminya tapi tidak sadar bahwasanya ternyata ada yang melaknat dia sampai pagi hari makanya ini menunjukkan besarnya hak sang suami dari istrinya ya atau besarnya kewajiban sang istri kepada suaminya. Nah. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan idza batatil mar'atu hajiratan firasa zaujiha. Apabila seorang wanita apabila seorang wanita bermalam hajiratan firasa zaujiha bermalam dengan menjauhi tempat tidur suaminya. Ini sengaja menolak ajakan suami. Ini dalam rangka semuanya adalah menolak ajakan suami. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka dia akan dilaknat oleh suami oleh para malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Walladhi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu. Tidaklah ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya untuk berhubungan badan ila firasyihi fata'ba alaih. Kemudian kok wanita tadi ternyata enggan tidak mau memenuhi memenuhi ajakan suami illa kana alladhi fis sama kecuali zat yang ada di sama di langit yang berada di atas langit sakhitan 'alaiha murka kepadanya siapakah zat yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala ini kalau tadi malaikat malaikat itu akan melaan dia sampai pagi hari kalau ini ya maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita tersebut hatta yarda anha sampai suaminya betul-betul ridho kepada kepada istrinya. Kalau laknat malaikat itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dibatasi sampai waktu subuh. Tapi kalau kemurkaan Allah dibatasi sampai suaminya ridho. Padahal namanya keridoan suami, belum tentu kejengkelannya itu sembuh ketika pagi hari. Belum tentu juga ketika siang hari, belum tentu ketika sore harinya sembuh. Terkadang mungkin sampai satu hari, dua hari, tiga hari. Bisa kemurkaannya seperti itu. Suaminya mau safar misalnya, mau perjalanan jauh, ya kan? Kemudian untuk menjaga diri dia berusaha untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada istrinya tapi istrinya enggan sengaja tanpa udur. Padahal dia mau safar sebulan misalnya. Ngeri sekali itu. Dan selama sebulan nggak ridho. Bayangkan itu. Bayangkan seorang wanita dimurkai oleh Allah selama satu bulan. Pulang dari safar belum tentu langsung ridho. Maka ngeri sekali ini ya makanya kepada para ibu dan istri ini ya jadilah anda ibu-ibu dan wanita yang para istri yang salihah yang siap memberikan pelayanan kepada suaminya kapanpun mereka membutuhkan kenapa karena masalah biologis ini adalah salah satu masalah yang termasuk masalah yang paling boleh dikatakan ya, vital dalam masalah kehidupan suami istri. Mungkin ada orang akan mencibir sinis, ah saya nikahkan bukan untuk itu. Maka kita katakan, mas kalau benar nikah bukan untuk itu, coba ketemunya setahun lagi. Atau ketemu tok, tapi cuma pandang-pandangan tok. Nikah, angkah tuka, wazawaj tuka, kemudian pandang-pandangan, kemudian good. Selamat tinggal, selamat tinggal, sudah kamu tinggal di sana, saya tinggal di sini. Dah rasanya gimana itu. Berat. Itu coba orang-orang yang mengatakan saya nikah kan bukan untuk nafsu ya. Apalagi mohon maaf sekali lagi cibiran-cibiran sinis yang sering saya ulang itu kepada orang-orang yang akan menikah lagi atau sudah menikah lagi. Nikah lagi itu artinya nikah dua, tiga atau empat. Mereka mencibir, ah itu nikah hanya untuk memuaskan nafsu. Kita katakan memang memuaskan nafsu dalam hal yang halal itu tercela. Sama sekali tidak tercela, bahkan mendapatkan pahala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan seorang di antara kalian itu ada sedekahnya. Para sahabat bingung, bertanya pada Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayati ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu sadaqah wa huwa lahu sadaqah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah seorang dari kita mendatangi istrinya dalam rangka melampiaskan syahwatnya kok dia dapat pahala sedekah benarkah begitu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian? Lau wada'aha fi haram, fahal alaihi wizrun? Apa pendapat kalian kalau ada seorang pria melampiaskan syahwatnya dalam perkara yang haram? Dia lampiaskan kepada tetangganya, padahal tetangganya itu bukan istrinya, istri orang dia lampiaskan kepada pembantunya, pembantunya bukan istrinya, istri orang. Dia lampiaskan kepada uh, siswa atau siswi-siswinya, siswinya bukan istrinya, anak orang. Bukan lagi anak kucing, <laughs> ya kan? Masya Allah. Anak orang, bukan istrinya, bukan jelas bukan istrinya. Kira-kira dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah seorang apabila melampiaskan syahwatnya, nafsunya kepada wanita yang haram, yang bukan istrinya, dia kira-kira dapat dosa atau tidak? Kata para sahabat, jelas ya Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa. Bahkan dalam hukuman dalam Islam, kalau bujang berzina maka akan kena hukuman apa? Cambuk. Dan kalau orang yang sudah menikah berzina, dia akan kena hukuman rajam. Dilempari batu sampai mati. Ya. Subhanallah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika idza wada'aha fil halal falahu falahu fihi ajrun. Demikian pula seorang suami, seorang laki-laki kalau meletakkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya dalam diri perempuan yang halal, maka dia itu akan mendapatkan pahala. Coba sampai seperti itu. Ya, makanya apa namanya? Masalah satu ini adalah masalah yang termasuk penting dan kenapa Allah Subhanahu wa taala apa hikmah di balik Allah. Jadi kalau saya katakan kalau ada orang mengatakan itu nikahkan untuk melampiaskan syahwat, biarin saja nggak apa-apa. Boleh kok nikah untuk melampiaskan syahwat, boleh. Hanya saja tentunya itu bukan tujuan pertama. Karena syahwat itu adalah wasilah. Syahwat itu adalah apa? Wasilah. Wasilah untuk apa? Kita punya yang namanya doruriyatul khomas. Di antaranya adalah hifdun nasl. Menjaga apa? Keturunan. Menjaga keturunan. Jadi supaya keturunan kita nggak campur apa? Nggak campur baur. Dan supaya kita ini memang memiliki keturunan. Makanya laki-laki dijadikan dalam dirinya syahwat kepada perempuan. Dan perempuan dijadikan syahwat pada laki-laki. Demikian. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa berketurunan, ada ketertarikan. Makanya sungguh sesuatu yang menyalahi aturan, aturan Allah Subhanahu wa taala apabila ada laki-laki senang sama laki-laki. Alias apa itu? Lagi BT. Hmm? Eh, lagi BT. Ya, demikian ya. LG, LGBT. Apa itu? lesbian, huh? gay, bisex, transseksual apa itu artinya transseksual? Hiper, hiper apa? Dua berarti. Nah untuk bilahimdalik ya. Lagi BT pokoknya. Ya, LGBT yang lagi marak. Nah untuk itu jelas menyalahi fitrah manusia. Bahkan hewan pun tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Namanya hewan itu wan. Hewan betina ya tertariknya kepada jantan, jantannya kepada betina. Demikian itu fitrah. Kenapa diberikan nafsu dalam diri manusia? Itu wasilah, wasilah saya katakan. Makanya orang yang menikah hanya untuk melampiaskan nafsu itu boleh. Bahkan kalau diniatkan untuk menjaga diri dari zina dapat pahala kayak tadi. Tapi yang lebih penting dari itu kenapa Allah apa hikmah Allah menjadikan nafsu pada diri manusia, laki-laki tertarik pada wanita, wanita tertarik pada laki-laki adalah untuk hifdun nasl, menjaga keturunan. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada orang pingin nikah. Kalau nggak ada nafsu, nikah pun nggak akan ada keturunan. Nah supaya ada penjagaan nasl maka Allah sebut Allah, Allah jadikan dalam diri manusia itu nafsu. Itu namanya wasilah untuk makosit, Perantara untuk mendapatkan maksud utama. Yaitu hifdun nasl. Menjaga keturunan. Maka sungguh. Seorang istri yang melayani suaminya. Dan seorang suami yang menginginkan istrinya. Itu sesuatu yang sangat terpuji sangat terpuji. Ya, kenapa? Karena sang istri saat itu menjaga suaminya agar tidak terjerumus dari zina. Kebanyakan kasus-kasus perzinaan, penyimpangan orang yang mengatakan will wanita eh, apa? idaman lain, ya wanita idaman lain atau rumput tetangga, ya, gitu Ya, itu kenapa? Karena diantaranya, walaupun tidak semua, adalah karena sang istri cuek-cuekan dalam melayani suami. Dia tidak mendapatkan, sang suami tidak mendapatkan tempat untuk melampiaskan hasratnya. Padahal nanti insya Allah Ta'ala akan kita baca betapa faedah dari Syekh Salim. Ya, ini faedah-faedah orang yang cukup Eh, pembicaraan pembicaraan dewasa akan tapi kaitannya adalah dengan fikih rumah tangga dan ini sangat penting. Sangat penting. Ya. Dan masalah-masalah yang seperti ini banyak menjadi problem dalam masalah rumah tangga. Banyak sekali menjadi problem. Ala kulihal nanti insya Allah akan kita baca e, beberapa faedah insya Allah. Ala kulihal yang jelas ketika seorang wanita tidak mau memenuhi panggilan sang suami, padahal sang suami saat itu menginginkannya, maka sang wanita saat itu mendapatkan dua dua hukuman. Yang pertama adalah laknat dari malaikat dan yang kedua adalah kemarahan dari Allah. Mana yang lebih berat? Laknat malaikat ataukah murka dari Allah? Murka dari Allah dan murka dari Allah sementara laknat malaikat itu waktunya sampai pagi. Sementara murka dari Allah diserahkan kepada kemarahan suami repot. Makanya betul-betul itu sang istri kalau bisa. Ibu-ibu ya, para akhwat, mbak-mbak ya. Bagaimana caranya mencari ridho suami? Ya, bagaimana caranya mencari ridho suami? Ada kesalahan, minta maaf kepada suami. Bahkan terkadang bukan istri yang melakukan salah, tetap dia minta maaf kepada suami. Untuk apa? Untuk merontokkan hati suami. Suami itu adalah tipenya orang yang apa? Yang ya boleh dikatakan tidak mau kalah namanya laki-laki, biasa menang kalau dilawan dengan sikap tidak mau kalah juga sudah. Tapi begitu laki-laki yang sifatnya ibaratnya panas membara disiram dengan air sejuk dari istri, maka dia akan mak nyes begitu. Ya, akan terasa sejuk. Maka jadilah istri yang menyejukkan suami. Baik. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, wujubu ta'ati zaujah li zaujiha idza da'aha li firasihi. Kewajiban atau wajibnya taat atau wajib taatnya seorang istri kepada suaminya tatkala suaminya mengajaknya untuk memenuhi hasratnya. Walam yakun biha udrun dan saat itu sang wanita tidak ada udur. Ini adalah salah satu bentuk ketaatan seorang wanita kepada suami, yaitu taat dalam urusan ranjang. Lianna aqwal umur allati tushawwisu 'ala rajul da'iyatun linnikah. Liannahu ya. Li, liannahu karena hal itu adalah termasuk salah satu perkara yang paling kuat yang bisa me me mengacaukan pikiran seorang pria. Ya. Jadi perkara masalah ini adalah perkara yang bisa salah satu perkara yang paling kuat yang bisa mengacaukan seorang seorang pria. Ketika dia mendapatkan istri yang tidak bisa melayaninya, maka kacau pikirannya. Ini kepada siapa dia akan melam melampiaskannya. Walidzalika khas syari'ul hakimun nisa ala musa'adit musadatir rajul fidalik. Oleh sebab itu syariat atau Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana betul-betul menghasung kaum wanita untuk membantu kaum pria dalam masalah itu. Lighaddi basarihi supaya bisa menundukkan pandangannya. Wahifzi farjihi dan juga menjaga kemaluannya. Akan tapi terkadang sebagian kaum pria juga kebangetan. Kebangetannya bagaimana? Kebangetan itu terlalu keterlaluan. Dia sudah mendapatkan yang halal di rumahnya dari istrinya. Dia tidak mensyukurinya, malah mencari tambahan kepuasan di tempat lain. Yang haram. Ini jelas tidak boleh. Dan ini adalah keterlaluan dari kaum pria dan ini adalah termasuk tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang yang tidak mencukupkan dengan perkara halal yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ya. Kalau memang jantan, lamar orang tuanya. Iya kan? Walaupun Anda sudah punya istri. Walaupun Anda sudah punya istri. Kalau memang ada ada ketertarikan dengan wanita lain selain istri Anda, istri Anda halal, Anda ingin mencari lagi, kalau memang Anda jantan, datangi orang tuanya. Kalau ditolak, alhamdulillah. Anda dapat rumah. Dengan Anda mengucapkan alhamdulillah, Anda mendapatkan rumah. Apa itu? Baitul Hamdi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bersyukur dalam kondisi apapun. Ya kan? Ya, Anda bilang innalillah juga boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Mudah-mudahan Allah berikan ganti saya lebih baik daripada anak Anda. Sekali ditolak, datang lagi tidak apa-apa. Datang lagi. Kalau memang Anda punya ingin atau ingin punya bagaimana melampiaskan hasrat Anda selain pada istri Anda yang pertama, tidak apa-apa. Daripada jadi wanita simpanan, daripada berzina. Sekarang sebagian masyarakat itu lebih menghormati perzinaan dibandingkan poligami. Ini tidak benar. Ya. Dan sebagian masyarakat terlalu membesar-besarkan poligami. Pokoknya kalau mau poligami harus hafal kitab Riyadus Solihin misalnya. Nah, ustadznya aja nggak hafal. Kapan? <laughs> Jadi begitu. Jadi jangan dibesar-besarkan. Sebagaimana ibadah itu jalani. Kalau memang anda mampu jalani Bismillah. Daripada anda terjerumus ke dalam yang haram. Dan Umar bin Khattab dulu begitu, ngelamar putrinya Ali, ditolak, datang lagi. Ketika ngelamar, ya, dinasehati sama orang, nanti kalau Ali bin Abi Thalib menolak Anda wahai Umar, datang lagi, tidak apa-apa. Wow, rai gedek Ustaz ya. Untuk maslahat. Ya. Rai gedek tahu ya? Enggak tahu malu. Rai gedek itu tidak tahu, tidak tahu malu katanya. Enggak apa-apa untuk maslahat. Kalau memang pandang Anda itu ada maslahat, maslahat silahkan. Kenapa ini masalah? Masalah, masalah kalau memang ada laki-laki menumpahkan hasratnya di luar istri, keterlaluan. Dia men, ingin mencari kepuasan di luar dengan wanita lain, ini haram. Tapi kalau Anda menjadikan wanita lain itu menjadi istri, maka itulah Anda betul-betul orang yang jantan. Ya, dan itu dibolehkan oleh syariat. Nah, Uh, saya memang sering agak singgung masalah poligami supaya poligami itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tapi juga kita tidak boleh apa namanya terlalu berlebihan dan juga tidak boleh terlalu apa merendahkan dan meremehkan. Kita ambil por, sesuai proporsional, proporsional. Siapa yang mampu laksanakan? Kalau memang tidak mampu sudah selesai. Demikian wallahu taala a'lam bisawab. Taib. Kemudian faedah berikutnya yang bagi alal mar'ah i'anatur i'anatuz zauj ala hifdzi dinihi. Wajib bagi seorang wanita untuk menjaga agama dia. Salah satu bentuk agama laki-laki adalah supaya laki-laki itu tidak melampiaskan syahwatnya ke tempat lain. Itu hanya kepada istrinya wa antas'a fi mardatihi fima la ma'siyata dan seyogianya seorang wanita terus berusaha untuk mencari keredoan suami dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat. Ya, dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat. Kenapa hal ini dibahas? Masalah sang istri harus membantu suami untuk menunaikan hasratnya karena kata Syekh Salim bin Id Hilali dalam faedah yang ketiga, sabrul rajul ala tarkil jima adhafu min sabril mar'ah. Karena kemampuan bersabar laki-laki untuk tidak berhubungan badan itu lebih lemah dibandingkan kemampuan bertahannya wanita. Bisa difahami. Ya? Jadi laki-laki itu kalaupun jauh dari istri itu hanya bisa bertahan sebentar. Ya, hanya bisa bertahan sebentar. Sementara wanita bisa bertahan lebih lama. Karena memang subhanallah ya, wanita itu terkadang disibukkan dengan apa? Berbagai macam urusan rumah tangga. Ya nyetrika ya lah, ya nyapulah ya anaknya lah, ya inilah, dan seterusnya. Ya, Makanya lagi-lagi ini adalah hikmah poligami. Nah, <laughs> itu ya kan. Ketika sang suami di istri yang satunya, sang wanita tidak harus melayani apa? Suaminya bisa menyelesaikan setrikaannya yang tadi bertumpuk, ya kan bisa nyapu rumahnya dan lebih penting dari itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sang suami sedang menyepi dengan istri lainnya, maka dia bisa menyepi dengan Allah. Itu yang penting. Jadi ambil hikmahnya. Lepas. Di, di saya adalah para mahasiswa. Yang kelihatannya satu pun belum. <laughs> ya. Walidzalika fa innam tina al-mar'ati an firasi zawjiha kabiratun tastahiqqu Allah. Oleh sebab itu, ketika seorang wanita tidak mau melayani suaminya, itu merupakan dosa besar mendolimi suaminya. Dosa besar. Dan berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah laki-laki juga demikian Ustaz? Ketika wanita membutuhkan kemudian dia minta kepada laki-laki naam ketika sang istri minta pada suami laki-laki sang suami wajib untuk memenuhinya apabila tidak ada udur ya, apabila tidak ada udur. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kewajiban suami hanya empat hari sekali. Ya, hanya empat hari sekali. Ini dikiaskan kepada apa? Seorang laki-laki yang memiliki istri empat. Ya, karena bergilir akhirnya apa? Empat hari sekali baru kemudian giliran istri yang yang pertama lagi. Demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya adalah empat hari sekali. Itu umumnya. Tapi sekiranya sang istri minta lebih dari itu dan suami mampu maka tidak boleh bagi suami untuk menolaknya sebagaimana tidak boleh sang istri menolak permintaan suami walahunna mislu ma bil ma'ruf sesungguhnya wanita itu memiliki hak sebagaimana dia juga memiliki kewajiban. Jadi sama-sama. Kata Ibnu Abbas, "Fa ini uhibbu an tatazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Sesungguhnya aku itu suka berdandan untuk istriku sebagaimana ist aku juga suka istriku berdandan untuk untukku. Demikian Allah taala a'lam bisawabi. Nah. Kemudian faedah selanjutnya adalah al malaikatu tad'u ala ahli al ma'siyah madamu fiha. Malaikat itu mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan maksiat dan menolak ajakan suami adalah termasuk kemaksiatan. Selama mereka dalam kondisi seperti itu, maka malaikat terus mendoakan keburukan. Naudzubillahi min dalik. Wa du'aul malaikati maqbulun min khairin aw Dan doa malaikat itu dikabulkan baik doa keburukan ataupun doa kebaikan likaunihi sallallahu alaihi wasallam hadzara min dzalika wa khawwafa minhu. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mewanti-wanti untuk jangan sekali-kali melakukan perbuatan seperti ini. Ini kaum wanita menolak ajakan suami. Demikian. Kemudian faedah dari Syekh Salim bin It al-Hilali tentang lafadz hadis illa kana alladhi fis sama'i sakhiton kecuali zat yang ada di atas langit. Sebagian penulis buku menerjemahkan dan menafsirkan, mensyarah menjelaskan bahwasanya zat yang ada di langit itu malaikat dan bukan Allah. Maka penerjemahan dan penjelasan seperti itu adalah salah. Yang benar adalah yang dimaksud dengan kecuali zat yang ada di langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah itu di atas langit. Kata-kata fis itu bukan berarti Allah di dalam langit. Tapi fi bermakna ala yaitu di di atas. Sebagaimana beberapa firman Allah Subhanahu wa taala Fi artinya adalah ala. Firman Allah misalnya dalam surat At-Taubah ayat 2. Fasihu fil ardi. Maka berjalanlah di di dalam apa di atas? Di atas bumi. Jadi bukan di dalam bumi. Kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 71. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli dan sungguh aku akan benar-benar salib kalian fi judu'in nakhli di atas batang-batang kurma bukan dimasukkan batang kurma kemudian tidak tapi fi bimakna ala demikian demikian juga e, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' kasihilah makhluk-makhluk orang yang ada di atas bumi, bukan yang ada di dalam bumi. Ya. Fi bimana di atas bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya zat yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Demikian ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan seorang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ketinggian ya, berada di atas langit. Memang ada orang-orang yang menghina. Ketika ahlu sunnah mengatakan Allah itu di atas langit. Ya, dikait-kaitkan dengan menara apa itu? Yang besar di Mekah itu. Kemudian ada jam yang terbesar di Mekah, kemudian ada lampu apa? E, entah laser, ada lasernya. Yo, lasernya. Kemudian menghina mereka laser itu untuk nyorot bos Wahabi untuk turun ke langit. Siapa yang dimaksud? Mereka menghina akidah ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah mengatakan Allah di atas langit. Dan pada sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Tapi kita sebagai ahlu sunnah mengatakan Allah benar-benar di atas fil uluwil mutlak. Benar-benar di atas makhluknya secara mutlak. Dan Allah benar-benar turun ke langit dunia. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya turunnya Allah tidak seperti turunnya para makhluk. Kita ini kan makhluk, jadi kadang pikirannya terbatas. Ih, kalau turun kan berarti sana kosong. Itu kita. Kalau sepertiga malam ini turun berarti di sana nanti sepertiga kemudian sepertiga kemudian berarti kapan naiknya itu kita. Berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk kalau mengatakan loh kalau begitu loh kalau begitu loh kalau begitu kenapa? Pikiran kita terbatas. Terus bagaimana caranya? Kita imani. Sudah kita imani Allah Maha Kuasa, Allah itu mau turun dengan bagaimana cara turunnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah apa? Meyakini dan mengimani. Sebagaimana kita yakini Allah memiliki wajah. Tapi wajahnya tidak sama dengan wajah kita. Wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita tapi tangan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mulai membayang-bayangkan, maka katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tugas kita pasrah. Dulu para sahabat juga nggak pernah tanya yang macam gitu. Dulu para tabiin juga nggak pernah membicarakan masalah bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana turunnya Allah. Siapa yang lebih pintar kita ataukah sahabat? Siapakah yang lebih pandai kita ataukah tabiin? Siapakah yang lebih alim kita ataukah tabiut tabiin? Ijma para ulama zaman sahabat tabiut tabiin tabiin dan tabiut tabiin bahwasanya Allah sifat-sifatnya sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tugas kita hanya sekedar meyakini. Makanya ketika datang seorang bertanya kepada Al-Imam Malik tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu beristiwa di atas ars Allah beristiwa di atas ars ya. Maka Orang tadi bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, wahai Malik, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana?" Ya, maka Imam Malik pun menunduk dan keringatnya keluar besar-besar sekali pertanyaan yang berat bagi Imam Malik. Karena pertanyaan itu belum pernah ditanyakan oleh seorang sahabat pun. Belum pernah ditanyakan oleh seorang sahabat pun. Sementara Imam Malik adalah tabi'in. Maka apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Makna dari istiwa itu sesuatu yang sudah maklum, sudah kita ketahui bersama, yaitu ala wartafa'a, meninggi. Allah meninggi di atas ars. Allah berada di atas ars. Ya wal imanu bihi wajib dan mengimaninya hukumnya apa? wajib. Wal kaifu atau wal kaifiyatu ghairu ma'kul. Sedangkan tentang kaifiat adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa dicapai oleh akal, ghairu maklum, tidak bisa kita ketahui wasu'alu anhu bid'atun dan bertanya tentang kaifiyah bagaimana itu adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik menunjuk orang tersebut, ukhruj. Diusir orang itu dari majelisnya Imam Malik. Innaka mubtadi. Kamu itu adalah mub mubtadi. Ya. Maka bertanya-tanya masalah kaifiat Allah, sifat Allah itu tidak dan bukan hak kita kewajiban kita adalah beriman, mengetahui maknanya, mengimani sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala.